Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah al hayyah li Abi Bakar bin Abi Dawud rahimatullah alaih, Imamun Ibnu Imam. Ingat-ingat ya, Imamun Ibnu Imam. Al-Imam Abu Dawud siapa namanya? Iqbal. Sulaiman ibnu al-Ash'af As-Sistani rahmatullah alaih. Al-Imam Abu Bakar siapa namanya? Dibantu Abdul Aziz. Pengarang Ha'iyah ini Abu Bakar siapa namanya? Itu Abu Dawudnya. Pengarang Ha'iyah ini Abu Bakar bin Abi Dawud. Nah, Abu Bakarnya siapa namanya? Abdullah Abdullah Namanya Abdullah. Paham ya? Jadi Abu Bakar namanya Abdullah. Abdullah bin Sulaiman ibnul Ash'af As-Sistani rahmatullah alaih. Perhatikan baik-baik. Enggak usah dilepas dilepas itu perhatikan baik-baik. Naam. Ayo, kita lihat di sini. Perhatikan kitabnya ya. Nah, biar faham. Sekarang kita akan masuki penyebutan kelompok-kelompok sesat yang mereka memusuhi segenap para sahabat. Kelompok-kelompok sesat yang mereka apa? Memusuhi segenap para sahabat. Siapa saja mereka itu? Pertama ar rafidah Kedua Al-Khawarij. Ketiga An-Nasibah. An-Nasibah. Tiga kelompok ini yang paling parah dan juga paling jahat adalah Rafidah. Paham ya? Karena kenapa? Karena Rafidah memusuhi para sahabat karena agama. Ingin merusak agama Islam. Kalau An-Nasibah itu mereka memusuhi atau membenci para sahabat karena siasi, amrun siasiyun, perkara politik. Mereka enggak suka dengan apa? Dengan kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Tapi kalau Khawarij, mereka juga bukan masalah agama. Paham ya? Jadi mencaci sebagian para sahabat, kenapa? Karena hulunya mereka, ekstrimnya mereka di dalam mensikapi. Paham itu ya? Nah, mensikapi kekeliruan sahabat mereka enggak terima, pengennya nah tetap disalahkan gitu ya. Hulu, ekstrim. Kita lihat Ammal khawariju adapun khawarij falladhi hamalahum ala hadha huwa tashaddudu wal ghulu fi din kata beliau. Bapak ini adapun khawarij faktor yang membawa mereka untuk mencaci maki para sahabat adalah at-tasaddud. Hati-hati, tashaddud itu ghulu, ekstrim, keras. Jadi ahlus sunnah harus menghindari sifat ini. Wa ghulu fi din dan juga sikap berlebihan dalam agama. Ini sebab faktor apa yang membuat orang-orang khawarij apa mencaci maki para sahabat sebabnya karena hulu ekstrim tadi ahlu sunnah dengan demikian ahlu sunnah harus berhati-hati memiliki sifat ta'ani berhati-hati jangan memiliki sifat ajalah tergesa-gesa di dalam memfonis menghukum itu nggak sembarangan nggak semudah yang kita bayangkan fulan kafir fulan fasik fulan mubtadi' fulan hizbi fulan munafik. Itu hati-hati. Semuanya dimintai pertanggungjawaban. Karena apa? Hujjah dan dalil serta burhan itu yang kita butuhkan nanti. Paham ya? Itu yang dinilai dan juga untuk apa? Untuk apa agar kuat seseorang di dalam berpegang. Tapi kalau cuma sekedar memfonis sana, fonis sini, fonis sana, fonis sini tanpa sebab, tanpa dalil itu namanya ekstrim berlebih-lebihan. Hati-hati itu ya ini. Orang-orang kuarut langsung marah mereka. Kita lihat, walam yakun qasduhum at-ta'na fil Islam. Bayangkan ini. Orang-orang Khawarij ketika membenci para sahabat, tujuan mereka itu bukan mencaci maki dan menghina Islam. Fahum fa'alu hada an huluwin wa tatarrufin wa tashaddudin. Perhatikan ini. Sebab orang-orang Khawarij melakukan hal ini adalah apa sebabnya? Hulu, lebihan wa tatarruf, wa tashaddud, keras, ekstrim. Mau salah ya? naam barakallahu fikum walam ya'maluhu ta'nan fid dan mereka tidak mengerjakan maksudnya tidak mencaci maki para sahabat atau menghina para sahabat na'am barakallahu fikum tidaklah mereka melakukan dalam rangka untuk na'am mengejek atau mencaci maki agama bukan itu tujuan mereka bal in hadza min hubbihim lid-din wa hirsihim 'alaihi akan tetapi perbuatan mereka ketika menyalahkan segenap para sahabat paham ya? dan menghina sebagian para sahabat karena kesalahan mereka. Ini bentuk cintanya mereka kepada agama katanya. Semangat mereka dengan agama. Buktinya orang-orang Khawarij zaman Rasulullah menyepelekan segenap para sahabat atau tidak? Para sahabat Rasulullah itu mereka adalah orang-orang yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Paham ya? Menyepelekan ibadahnya para sahabat. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, mereka adalah orang-orang yang apa? Orang-orang yang sepelekan ibadahnya karena orang Khawarij zaman Rasulullah itu mereka para penghafal Al-Qur'an. Ibadahnya semangat sekali. Eh, mencari ilmu pun juga semangat orang-orang khawarij zaman Rasulullah. Paham ya? Naam. Berbeda dengan apa? Orang-orang khawarij zaman sekarang. Paham ya? Orang khawarij zaman sekarang itu saksikan yang pembunuh diri itu. Pakaiannya pun sudah sebagian mereka bantalon, celana apa? Celana jeans, paham ya? Kemudian apa? Al-Qur'an pun belum, tentu hafal, salat lima waktu pun belum tentu aktif dia. Paham ya? Cuman dipanas-panasi surga firdaus katanya. Allah musta'an. Nah, yang manas-manas ini enggak mau enggak mau dia awal duluan enggak mau. Syekhnya ini enggak mau. Syekh duluan aja, nanti. Amin. ya? Kalau benar-benar ini kunci surga berdaus, ngapain diserahkan anak buahnya? Ya enggak? Kamu yang bunuh diri sana biar nanti masuk surga berdaus. Lah Syekh bagaimana? Mahlannya. Tunggu dulu. Anak nanti katanya. Orang orang kalau sudah dos berlomba-lomba enggak? Seharusnya tapi syekhnya enggak mau. Nyuruh anak buahnya. Pasang rakitan, masuk gereja, meledak langsung. Allah Padahal di sekitarnya ada kaum muslimin. Terkadang kena pertikannya, meninggal juga. Nah ini seperti ini, hati-hati barakallahu fikum. Jadi kelompok seperti itu kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita tertipu dengan apa? enam gerak-gerik guru mereka berjubah, berjenggot. Sebagian mereka imam-imamnya enggak sembarang imam warna hitam. Mami ya? sebagian mereka yang cerita itu ya, Allah musta'an. Yang jelas kita hati-hati. Hati-hati ya. Nah, karena orang Khawarij zaman sekarang itu kebanyakan seperti itu. Udah enggak hafal Al-Qur'an, salatnya belum tentu dia laksanakan, ibadahnya belum tentu semangat, tapi semangat untuk apa tadi? Membikin keonaran dengan iming-iming surga Firdaus. bayangkan itu. Di Yaman sana, Syiah Rafidah juga seperti itu. Syiah Rafidah ketika perang melawan Ahlus Sunnah, mereka punya paspor khusus. Paspornya khusus. Di dalam paspor bukan ada visa, Duhul ila jannatil firdaus. Paham ya? Ada itu. Nah, jadi ada nah, taksirud dukhul. ini visa masuk surga Firdaus. Stempel sama sayidnya, sama Berat Beratlah. Bismillah. Berangkat jihad kata mereka. Paham ya? Padahal yang mereka lawan kaum muslimin. Bayangkan itu. Allah musta'anin sekedar contoh saja biar nanti enggak gagal paham ya. Jadi orang Syiah Rafidhah sana sekarang dokternya seperti itu. Ada paspor khusus. Paham ya? Visa masuk surga Firdaus ada paspornya itu. Yang nyetempel gurunya. Ini cerita aja ya dalam artian di sana memang sudah tersebar doktrin seperti itu. Allah musta'an. Kemudian juga perlu diperhatikan baik-baik ini biar nanti terbedakan dengan kelompok yang lainnya. Jadi Khawarij ketika menghina segenap para sahabat bukan karena menghina agama Islam, tapi alasan mereka karena kita cintanya dengan agama, semangatnya dalam masalah agama ini, maka kesalahan mereka tetap salah. Paham ya? Tetap salah dan mereka enggak maafkan kesalahannya. Nah ini, kalau harus Sunnah bagaimana? Kesalahan yang terjadi pada para sahabat perselisihan yang terjadi pada para sahabat itu semuanya Allah taala sudah mengampuninya. Karena apa? Karena mereka semuanya ahli jannah, surga. Penduduk surga semuanya. Nah, enggak boleh kita ragu. Hatta para sahabat yang keliru, hatta yang keliru pun semua segenap para sahabat masuk surga. Jaminan langsung dari Allah Subhanahu wa taala dalam surat apa? At-Taubah. Bisa lihat sendiri itu ya. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar ila akhir ayat. Intinya penyebutan mengenai penduduk surga bagi orang-orang apa? Nah barakallahu fiikum muhajirun ansaran para sahabat Rasulullah SAW. Kelompok yang kedua. Wa amman nawasibu. Ingat-ingat nawasib di sini bukan pembahasan masalah nahwu. Paham ya? Nawasib itu ada macam-macam maknanya. Kalau nawasib dalam masalah nahwu itu kan yang menasabkan fi'il mudhari'. Nawasib di sini jamak dari nasibah. Kelompok sesat yang kita lihat mereka berani-berani mencaci maki segenap para sahabat Sebabnya bukan karena agama, karena politik. Jadi politik itu kalau nggak syar'i berbahaya. Baik. Terus kita boleh nggak berpolitik misalkan tanya gitu. Boleh kalau politiknya syar'i. Masing-masing orang harus pandai-pandai berpolitik. Paham ya? Antum sekarang ketika posisi belajar sebagai santri misalkan, nah atau bahkan pengajarnya pun, itu kalau nggak pandai mengatur politik, nggak pandai memainkan politik siasat intinya, mensiasati waktu dia nggak bisa ngajar. Paham ya? Dia nggak bisa belajar juga nggak bisa murojaah juga, nggak bisa nyuci baju. Paham ya? Karena dia nggak pandai mensiasati waktu tadi itu. Nah, siasat ini istilahnya politik. Oleh karena itu ada para ulama yang mengarang kitab yang sangat bagus apa? As-Siyasah Politik yang syar'i. Boleh. Paham ya? Tapi politik yang tidak syar'i bagaimana? Antum saksikan. Eh, orang-orang yang berpolitik kemudian mereka berpartai. Mereka saling baku hantam atau tidak? Benci mereka partai A dengan partai B. Gak akrab dia kecuali satu tujuan satu tujuan. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu perlu diperhatikan baik-baik. Politik ini kalau enggak syar'i, musuh jadi lawan. Sama aja ya. <laughs> musuh jadi teman, teman jadi musuh. Paham ya? Tetangga sendiri jadi musuh karena beda partai. Allah musta'an. Hati-hati ya, hati-hati. Karena ini sudah terbukti, hati-hati pokoknya hati-hati. Jangan sampai kita keliru di dalam bersiasat. Siasat yang syar'iyah, tayyib, bagus. Ya ini, An-nawasib alladhi hamalahum 'ala sabbi ba'd sahabah amrun siyasiyun ini. Kelompok nawasib itu orang yang membawa mereka untuk mentati dan menghina sebagian para sahabat perkara siasi, perkara politik. Mereka enggak suka dengan Ali bin Abi Thalib. Pengennya mereka yang kuasa secara Muawiyah. Nah ini kita lihat. Li'annahum yuriduna bidzalika ta'na fi khilafati Ali radhiyallahu anhu. Dikarenakan apa? Dikarenakan mereka menginginkan dengan cacian tersebut adalah apa? Kepemimpinan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Li amrin siyasiyin fahas. Dikarenakan perkara politik saja, semata-mata perkara politik. Paham ya? Maksudnya mereka itu kenapa mencaci maki para sahabat yang lainnya? Karena mereka ingin menghinakan mencaci maki kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Mereka enggak setuju. Pengennya mereka siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Karena sempat terjadi peperangan kan? Sempat terjadi apa? nah barakallahu fikum perselisihan yang sangat dahsyat hingga ingin terjadinya akan terjadi pertumpahan darah yang sangat besar saat itu. Peperangan antara apa? Nah barakallahu fikum eh, kelompoknya Muawiyah bin Sufyan dengan kelompoknya Ali bin Talib. Tapi siapa yang damaikan Abdurrahman? Siapa? Hasan bin Ali. Yang mendamaikan adalah cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hasan bin Ali. Bukan Husainnya tapi Hasan bin Ali. Nah, An-Nawasib ini menurut orang Syiah Rafidhah Ahlus Sunnah. Tahu ya? Maksudnya bagaimana Ahlus Sunnah itu nawasib mereka. Lah kenapa? Mereka setuju dengan apa? Nah barakallahu fikum, nah para sahabat yang lainnya setuju dengan Abu Bakar, Umar, Utsman. Seharusnya mereka enggak setuju. Seharusnya mereka itu menghormati dan menjunjung Ali bin Abi Thalib setinggi-tingginya. Nah ini, karena Syiah Rafidhah hulunya terhadap Ali bin Abi Thalib ini. Hingga kelompok mereka yang paling hulu, yang ekstrim dikenal dengan apa? Wabah asabah al-ghaliyah. Paham ya? Nah, Sabaiyah, pengikutnya Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Allah musta'an hati Amr Ambar ada pun Rawafid zaman Rafidah atau sebelumnya tadi ya wa annahu la yastahiqul imamah bahwasanya Ali itu enggak berhak menjadi pemimpin lam yakun qasduhum atana fid din mereka tujuan utamanya bukan mencaci maki agama tapi tujuan utama apa menghina Ali. Ini kelompok nawasid, hati-hati. sunnah tidak demikian. al-sunnah mengakui bahwasanya al-khulafa ar-rasyidun. Pertama Abu Bakar, kedua Umar, ketiga Utsman, keempat Ali. Semuanya kita meyakini empat-empatnya adalah khulafa ar-rasyidun. Itu Al-Sunnah. Paham ya? Secara urutan yang paling utama siapa? Abu Bakar. Kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Kita lihat berikutnya. Ammar rawafidu qabbahahumullah, ammar rawafidu qabbahahumullah, adapun rawafid semoga Allah taala memberikan kejelekan kepada mereka. Faqastuhum at-ta'nu fid din. Tujuan mereka adalah menghina agama, mencaci maki agama. Li'annahum idza dhammu sahabah wa ta'nu fihim dikarenakan mereka apabila menghina sahabat dan mencaci para sahabat lam yabqa bainana wa bainar rasulillah sallallahu alaihi wasallam wasilatun Ini tujuan mereka. Kalau sudah mencaci maki para sahabat dan menghina para sahabat, maka tidak tersisa lagi antara kita dan antara Rasulullah perantara sudah. Karena yang menyampaikan agama sana kepada kita siapa di antaranya? Para sahabat. Kalau sudah dicaci maki dihina, sudah jatuh kedudukannya, enggak ada lagi wasitah. Itu tujuan mereka. Wa dinu ma ja'ana illa sahabat. Sedangkan agama ini tidaklah datang kepada kita kecuali dari jalan sahabat. Wahum fina dari rafidah la yuhtaju bi qaulihim Allahumma musta'an sedangkan mereka para sahabat menurut pandangan Syiah Rafidah itu enggak bisa jadikan hujah ucapan mereka jadi Syiah Rafidah sangat benci dengan para sahabat kecuali siapa Ali Fatimah Husain Paham ya? Husain. Hasan pun enggak mau mereka. Karena Hasan menurut mereka apa? Grupnya Muawiyah katanya. Ngeblok ke Muawiyah katanya. Allah musta'an padahal Hasan ingin pertengahan. Dalam artian untuk mendamaikan tujuannya biar apa? Tidak terjadi pertumpahan darah. Paham ya? Nah, bagus sekali tujuannya, tapi mereka enggak paham. Hasan pengecut, Hasan ceban. Tujuannya sangat ngeri. Husain Masya Allah katanya. Kata mereka seperti itu. Husain terbunuh tanah Karbala. Di disitulah terbunuhnya Husain katanya akhirnya mereka kalau sujud pakai tanah gumpalan itu. Kata mereka tanah Karbala. Hati-hati. Nah, lihat berikutnya Faidan hada ta'mun fid din. Jika demikian berarti ini tatian dan nafian terhadap agama. Hada qaslum. Inilah tujuan mereka. Ikhwan fi din azza wa jalla. Jadi tujuan mereka jelas ya. Tujuan mereka adalah untuk menghina dan juga mencaci maki agama Islam ini. Jadi kesimpulannya yang kita baca pada kesempatan malam hari ini adalah tiga kelompok sesat. Yang pertama adalah Khawarij yang dipimpin oleh siapa? Dzul Khuwaisirah Tamimi. Siapa namanya kemarin? kus Siapa namanya kemarin? Hurqus. Hurqus. Paham ya? Namanya Hurqus itu dul Khuwaisat At-Tamimi. Yang kedua adalah, adalah apa? An-Nawasib. An-Nawasib ini tidak dikenal dengan pemimpin tertentu atau pemimpin siapa, tapi dikenal dengan pemikirannya. Paham ya? Sehingga siapapun yang sependapat seperti itu masuk dalam Nawasib. Yang ketiga adalah Ar-Rawafid. Ar-Rawafid zaman Rafidah. Pencetus pertama kali yang kelompok tersebut ekstrim dan sangat hulu berlebihan siapa tadi Abdullah bin al-Yahudi nasallahu alaihi wasallam afiyah fid dunya wal akhirah alamin